Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayahdihillahu yahdihillahu wa may falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang telah diinformasikan kepada antum bahwasanya pada kesempatan di pagi hari ini yang akan mengisi adalah Al-Ustaz Abu Abdullah Abdul Rahman Mubarak Hafidahullah dan Al-Ustaz Muhammad As-Sewet Hafidahullah namun eh, Al-Ustaz Mubarak Barakallahu Fikum berhalangan hadir hmm, nanti insyaAllah sesi kedua akan ada eh, al Ustaz Muhammad Aswet seperti biasanya. Kebetulan karena anak ke arah selipi tadi, beliau menganahkan, mengamanahkan anak untuk mengisi eh, sesi yang pertama. Ailifatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i dan sebab-sebab seseorang futur atau malas dalam menuntut ilmu syar'i. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu agama atau ilmu syar'i sangatlah penting jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan kelak di akhirat sebab perbaikan buat pribadi keluarga dan masyarakat bang, bahkan untuk bangsa ini tidak ada jalan ketika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat kecuali dengan menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kalau seseorang mencari kebahagiaan, kalau seseorang mencari keselamatan, kalau seseorang mencari kesuksesan di dunia dan terlebih lagi di akhirat, dengan jalan selain jalan apa yang Allah jelaskan, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan kelak di akhirat. Ayol kiram rahimani wa rahimukumullah. Jalan untuk kita meraih kebahagiaan, ketenangan hidup, kesuksesan, keberuntungan, baik di dunia dan kelak di akhirat jalannya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait syair, Tar, tarjun najata walam tasluk masalikiha inna safinata la tajri alal yabisi. Kalian mengharapkan keselamatan namun tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di atas tempat yang kering. Berapa banyak seseorang kalau ditanya Naam atau kita ketahui berapa banyak seseorang menginginkan untuk hidup di dunia, untuk hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat, namun tidak menempuh jalannya. Ayolihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat membutuhkan ilmu syar'i. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu agama sangatlah besar dan sangatlah mendesak. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah beliau berkata, An-nasu muhtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Lianna ta'ama wasyarab yahtaju ilaihi fil مرة marratan aw والعلم Wal ilmu yahtaju ilaihi Manusia membutuhkan ilmu lebih banyak daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Dikarenakan kebutuhan seseorang terhadap makanan dan minuman dalam sehari sekali atau dua kali kata Imam Ahmad. Dan atau adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu agama, kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i seperti atau naam sebanyak tarikan nafas kita. Ayo al kiram rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi kita hidup di masa-masa tersebarnya kebodohan terhadap agama Allah. Terlebih lagi kita hidup di masa-masa tersebarnya berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Terlebih lagi kita hidup di tengah-tengah tokoh-tokoh para penyeru kebatilan dan penyeru kebidahan merebak di mana-mana. Mereka mudah atau berani untuk berbicara menyebarkan kesesatan dan penyimpangan mereka. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, kebutuhan kita terhadap ilmu agama sangatlah mendesak. Terlebih, kita hidup di sebuah masa, kita hidup di sebuah zaman, kita hidup di sebuah waktu yang masa, zaman, dan waktu kita hidup sekarang itu para sahabat mengkhawatirkan berjumpa dengan masa hidup dan zaman yang kita hidup pada masa dan zaman sekarang ini. Bersamaan dengan kuatnya iman mereka, bersamaan dengan dalamnya ilmu mereka, bersamaan dengan waraknya mereka, bersamaan dengan baiknya zaman mereka, bersama dengan orang-orang yang di sekitar mereka dan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menegakkan saling nasihat dan menasehati, saling amar ma'ruf nahi mungkar bersama dengan itu mereka khawatir, mereka sangat khawatir berjumpa dengan suatu masa, dengan suatu zaman, dengan suatu waktu yang kita berada di masa dan zaman yang dikhawatirkan para sahabat bersamaan dengan maaf kelemahan iman kita bersamaan dengan kelemahan ilmu kita bersamaan dengan semangat kita untuk ilmu yang pas-pasan kita hidup barakallahu fikum di zaman yang penuh dengan fitnah ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu barakallahu fikum penting bagi kita semua untuk tetap menjaga semangat menuntut ilmu syar'i apapun keadaan kita, apapun status sosial kita, untuk tetap menjaga, untuk tetap berusaha merawat semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu, semangat kita untuk belajar agama dalam keadaan apapun, sesusah apapun. Karena menuntut ilmu agama barakallahu fikum hukumnya wajib sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani rahimahullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim setiap muslim atau muslimah maksud masuk di dalamnya adalah muslim dan muslimah laki-laki ataupun perempuan, orang biasa ataupun orang kaya, pejabat ataupun rakyat biasa, wajib bagi dia untuk menuntut ilmu syar'i. Lajna Daimah, kumpulan para ulama kibar, ulama senior yang tergabung dalam uh, Naam uh, lajna Daimah berkata, ketuanya adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ada perkataan ini dan anggotanya diantaranya Syekh Salih Fauzan Syekh Abdullah Al-Ghuduyan dan yang lainnya berkata al-ilmu syar'i ala ini ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua macam minhu ma huwa fardun ala kulli muslimin wal mus wa muslimatin wa huwa ma'rifatu ma yusahhihu bihil insan aqidatahu wa ibadatahu wa la yas'uhu jahluhu kama ma'rifati tauhid wa diddihi syirk wa ma'rifati usulil iman wa arkanil islam wa ma'rifati ahkami salah wa kaifiyatil wudu wa taharati minal janabah wa nahwi dhalika Wa ala hadzal ma'na fassara al-hadits al-masyhur talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata para ulama yang tergabung dalam lajnah daimah, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua macam. Di antaranya atau yang pertama yang hukumnya fardu yang hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah yaitu ilmu yang dengannya dapat membenarkan dapat meluruskan akidahnya ibadah ibadahnya yaitu ilmu yang seseorang tidak boleh tidak tahu yaitu ilmu yang seseorang tidak boleh bodoh terhadapnya seperti ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang lawannya yaitu kesyirikan seperti pengetahuan seseorang tentang pokok-pokok iman dan rukun-rukun Islam seperti pengetahuan atau ilmu terkait dengan hukum-hukum salat bagaimana tata cara dia berwudu yang benar atau bersuci dari janabah atau yang semisal dari itu. Atas makna inilah tafsir dari hadis yang masyhur talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kemudian wal qismul akharu fardun kifayah Macam yang kedua adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Wa huwa ma'rifatu sa'iri abwabil ilmi wad din wa tafsil wa tafsilati masail wa adalit wa adilatiha. Wa idza qama bihi ba'du saqata al-ithmu an ibakil ummah. Yang kedua adalah yang hukumnya fardu kifayah seperti atau yaitu adalah pengetahuan terhadap seluruh bab-bab ilmu dan agama. Dan perincian permasalahan-permasalahan agama beserta dengan dalilnya. Apabila ada sebagian dari kaum muslimin yang telah melaksanakan tegak melaksanakan tugas ini, maka gugur dosanya atau kewajibannya dari sebagian yang lain. Ini hukumnya yang fardu kifayah. Ayo lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ketahui yang wajib bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk mengilmu dari perkara agama Allah adalah ilmu-ilmu yang kita tidak boleh bodoh darinya. Tentang makna la ilaha illallah, tentang pembatal-pembatal keislaman, tentang makna tauhid, hakikat tauhid dan perinciannya, tentang pembatal-pembatal tauhid, tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, tentang bagaimana tata cara wudhu yang benar, puasa yang benar dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak boleh seseorang bodoh darinya. Adapun perincian-perincian yang detail dengan dalil-dalilnya naam pada sebagian permasalahan maka hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian kita atau sebagian kaum muslimin yang telah tegak terhadap kewajiban ini maka gugur dari kewajiban yang lain. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang antum ketahui, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tidak samar bagi antum bahwasanya ilmu agama atau menuntut ilmu syar'i mempunyai banyak keutamaan. Menuntut ilmu syar'i mempunyai banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, baik diangkat ketika dia hidup di dunia ataupun nanti kelak dia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Baik ditinggikan barakallahu fikum ketika dia di dunia ataupun kelak di akhirat. Ini keutamaan yang besar barakallahu fikum bagi orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk meminta tambahan terhadap sesuatu kecuali Allah memerintahkan untuk kita meminta tambahan ilmu. Adapun selain ilmu tidak pernah. Meminta tambahan harta tidak didapatkan perintah dari Allah. Meminta tambahan anak juga tidak diperintah, tidak diperintahkan. Meminta tambahan yang lainnya tidak, tapi untuk ilmu Allah perintahkan. Dalam surat Toha ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, Wa kul, Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Ya Rabku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Rabb semesta alam, pemilik langit dan dunia, yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta ini, memerintahkan kita untuk menambah, meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya Betapa agungnya kedudukan barakalafikum ilmu agama. Kemudian yang ketiga ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kutaman ilmu agama adalah ilmu adalah warisan para ambia, para nabi. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan tidak pula uang dirham mereka hanyalah mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh al Albani rahimahullah. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah di antara keutamaan dari menuntut ilmu syar'i adalah bahwasannya jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memberikan pemahaman agama terhadap orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ini menunjukkan ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan ilmu agama. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan li'anna man lam ya'rif umur umur dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhi fayasihu an yusafa bi annahu ma uridu bihi khaira wa bidzalika dhalika zahir li fadl ulama ala sairi nas wa li fadl tafaqquhi fid din ala sairil ulum. Dikarenakan kata al hafiz Ibn Hajar rahimahullah, dikarenakan orang tidak mengetahui perkara agamanya tidaklah dikatakan sebagai orang yang fakih dan bukan pula seorang penuntut ilmu agama. Maka tepat jika dia disifati orang yang tidak dikehendaki kebaikan padanya. Ini adalah penjelasan yang jelas Syekh tentang keutamaan ulama dibandingkan dengan seluruh manusia. Begitu juga menunjukkan keutamaan belajar agama dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian yang kelima, Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah Allah akan memudahkan jalan seseorang yang menuntut ilmu syar'i jalannya menuju surga. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang keenam, ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimukumullah. Di antara keutamaan ilmu agama adalah kebaikannya akan tetap ada walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi." awaladin salihin yad'ula Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah sebagian dari keutamaan-keutamaan penuntut ilmu syar'i dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang begitu besar bagi seseorang yang menuntut ilmu agama. Kemudian ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah di sana ada beberapa sebab atau sekian banyak sebab dari sebab-sebab yang membuat seseorang futur yang membuat seseorang malas dalam menuntut ilmu syar'i. Di antaranya yang pertama adalah <clears throat> lalainya seseorang lalainya seseorang dari pengetahuan tentang kewajibnya seseorang menuntut ilmu agama lalainya seseorang dari pengetahuan tentang wajibnya seseorang menuntut ilmu syar'i. Ini di antara sebab <coughs> yang membuat seseorang futur, yang membuat seseorang malas, yang membuat seseorang berhenti, yang membuat seseorang gugur di jalan-jalan menuntut ilmu syar'i, yang membuat seseorang hilang di majelis-majelis ilmu. Tidak kita dapatkan lagi teman kita, rekan kita yang dulu bareng, yang dulu bersama kita. Tidak kita dapatkan. Di antara sebab dari sekian banyak sebab adalah adalah lalai dari pengetahuan tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Ketika hal ini tidak ada pada diri seseorang atau melemah, maka sebesar itulah kelemahan yang akan ada pada diri seseorang dalam menuntut ilmu syar'i. Ketika seseorang mengetahui, merawat keyakinan dan pengetahuannya bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ilmu-ilmu yang tidak boleh seseorang bodoh terhadapnya, maka dia akan terus bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Yang kedua adalah sebab seseorang futur dan malas serta terhenti dalam menuntut ilmu, lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan tentang janji-janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu syar'i. Lemahnya keyakinan tentang janji-janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbeda bagi orang yang tertanam kuat dalam hatinya tentang janji-janji yang Allah jelaskan, maka antum bisa lihat barakallahu fikum semangat yang luar biasa, semangat yang hebat, tangguh dan kuat dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun maka dia tetap hadir di majelis-majelis ilmu. Maka dia tetap barakallahu semangat dalam menuntut ilmu padahal kalau kita lihat keadaannya subhanallah. Jangankan kita lihat para ulama terdahulu. Kita lihat pada sebagian ikhwan kita atau asal tidak kita, naam atau ikhwan kita yang kita lihat semangat dalam menuntut ilmu luar biasa. Ditimpa kesulitan hidup dari masalah ma'isa ditimpa berbagai macam musibah, ditimpa berbagai macam persoalan, ditimpa berbagai macam tuntutan, namun dia selalu terdepan dalam menuntut ilmu. Kalau dicek catatannya, maka dia paling lengkap. Kalau dilihat bukunya, maka kita bandingkan dengan buku-buku yang lain, dia memilih buku yang paling bagus untuk mencatat dalam menuntut dan untuk mencatat faedah-faedah ilmu berbeda barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah bagi orang yang lemah keyakinannya atas janji-janji Allah yang Allah janjikan bagi para penuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah sebab seseorang futur dan malas dalam menuntut ilmu adalah bodoh dan lalai dari sebab dampak jelek kebodohan terhadap ilmu agama. Tidak mengetahui atau lalai dari pengetahuan dampak jelek ketika seseorang tidak mengerti atau ber atau naam bodoh terhadap ilmu agama. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di alam ini atau di dunia ini, barakallahu fikum sebagaimana dikatakan Al Imam Al Qayyim rahimahullah, Secara makna Anda sampaikan tidak diragukan bahwasanya dampak jelek yang didapatkan yang naam didapatkan oleh seorang hamba di dunia ini dan di akhirat sebabnya adalah karena kebodohan seseorang terhadap agama Allah. Ketika seseorang tidak mengerti, kurang memahami dampak jelek dampak buruk, dampak yang membinasakan, dampak yang mencelakakan di dunia dan kelak di akhirat dari bodohnya seseorang terhadap ilmu agama, maka akan menjadi sebab dia akan menjadi futur atau malas dalam menuntut ilmu syar'i. Berbeda ketika seseorang pengetahuan terhadap atau ketika seseorang memupuk dalam hati dan jiwanya bahwasannya ketika dia bodoh terhadap agama dampak jeleknya, dampak buruknya, dampak yang akan membinasakan dirinya di dunia dan kelak di akhirat. Maka akan barakallahu terlihat semangat dia dalam menuntut ilmu agama dan akan terus menuntut ilmu agama. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dampak jelek, dampak buruk seseorang terhadap eh, dampak jelek dan buruk seseorang yang bodoh dari agama Allah, barakallahu fikum, tidak hanya dampak jeleknya itu di dunia. Bahkan berlanjut kelak di akhirat. Dan bukan juga dampak jeleknya hanya mengenai dirinya. Terkadang juga mengenai anak-anak yang dia cintai. Terkadang juga mengenai anak-anak eh, istri-istri yang dia cintai. Atau mengenai suaminya. Atau mengenai orang tuanya, orang yang paling dia cintai atau mengenai orang-orang yang dicintai. Terbukti dalam sebuah hadis sebuah hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dalam sebuah kisah dalam perjalanan seingat anak dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu yang menceritakan sebuah kisah suatu ketika sahabat yang mulia ini dalam sebuah perjalanan dengan eh, orang-orang uh, orang -orang. di tengah-tengah perjalanan ada seseorang yang tertimpa batu kepalanya sehingga menyebabkan luka. Pada satu kesempatan juga dia mengalami junub, mengalami janabah. Seseorang yang junub tentu diwajibkan untuk mandi. Namun pada kepalanya terdapat luka. Dia khawatir dirinya akan binasa kalau dia mandi janabah. Kemudian orang ini bertanya kepada seseorang Ketika safar tersebut, apakah kalian melihat aku diberikan keringanan sehingga meninggalkan mandi, mandi janabah, kemudian bertayamum, kemudian orang-orang tersebut atau yang ditanya tersebut mengatakan, kami tidak melihat engkau diberi keringanan. Kemudian orang yang luka ini mandi janabah. Kemudian seperti apa yang dikhawatirkan, ternyata setelah mandi dia meninggal dunia. Kejadian ini diberitakan kepada sahabat kejadian ini diberitakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah ketika sampai dari safar tersebut. Apa kata Rasulullah? Qataluhu. Qatalahumullah. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Karena obat bertanya Obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Nama ilifatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita ketahui. Dampak jelek dari kebodohan seseorang bukan hanya menimpa dirinya. Bukan hanya menimpa akidahnya. Dampak jelek kebodohan seseorang selain menimpa akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, pernikahannya, dalam masalah talaknya, dalam masalah jual belinya, dalam masalah sewa menyewanya, dalam masalah muamalah bertangganya, dalam masalah istrinya, dalam masalah mendidik anaknya dan yang lainnya. Yang kenanya kepada dirinya dan juga bisa mengena kepada istrinya. Bisa mengena juga kepada suaminya. Bisa juga mengena kepada anak-anaknya. Bisa juga mengena kepada orang tuanya. Bisa juga mengena kepada masyarakat sekitarnya. Bisa juga mengena kepada temannya. Bisa juga mengena kepada sahabatnya. Dan hal ini sangat mudah kita lihat dalam realita kehidupan. Berapa banyak seorang istri tercerai dengan perkara yang sangat-sangat remeh. Karena suaminya tidak mengerti agama. Terpancing emosinya sedikit, anti tolik. Termancing kemarahnya sedikit, kamu saya cerai tiga kan. Sudah mendapat dosa, istrinya jatuh. Tertalak. Dalam masalah jual beli, berapa banyak orang yang terjatuh kepada sebuah keharaman. Ima gharar, ima riba, ima ini dan itu, perjudian dan yang lainnya. Dalam masalah pernikahan, Nah, berapa banyak dari saudara kita kaum muslimin yang menikahi seorang wanita dalam keadaan hamil? Bahkan sebagian ulama memfatwakan fatwa tidak nikahnya tidak sah. Dalam masalah jual beli, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah pendidikan anak sangat-sangat mudah bagi kita untuk memberikan contoh akibat dari dampak jelek Kebodohan seorang bapak mengakibatkan hancurnya seorang anak. Hancur berkeping-keping. Tidak ada harapan lagi. Baik di dunia dan kelak di akhirat. Berapa banyak kita saksikan dan terlalu mudah untuk kita memberikan contoh. Gara-gara seorang anak, bapak, orang tuanya, bapak atau ibunya hancur juga berkeping-keping dan binasa. Karena kebodohan seorang anak tidak mengerti apa yang terbaik untuk orang tuanya, apa yang terbaik buat bapaknya, apa yang terbaik buat ibunya. Hanya terdorong karena berbakti, hanya karena terdorong ingin berbuat bakti kepada kedua orang tuanya tidak cukup kalau tanpa didasari ilmu agama. Bahkan bisa melahirkan niat-niat yang baik, bisa melahirkan barakallahu perbuatan yang tidak baik. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah jika tidak didasari ilmu maksudnya. Nah, kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah sebab yang keempat ketika seseorang uh, sebab yang keempat yang menjadi sebab seseorang futur malas dalam menuntut ilmu syar'i tentunya anak menyampaikan ini barakallahu fikum eh, sebagai nasihat untuk anak pribadi barakallahu fikum Semoga menjadi nasihat kita semua. Naam. Yang keempat adalah teman duduk yang jelek atau sahabat yang jelek. Naam, Bapak banyak barakallahu fikum wa rahimakumullah. Naam, seseorang yang meninggalkan majelis ilmu, naam uh, futur dalam menuntut ilmu tidak terlihat lagi di masjid-masjid yang diadakan tempat taklim atau di pondok-pondok sebabnya adalah teman jelek yang apa adalah teman duduk yang jelek. Di antaranya adalah sahibul hawa. Saya bi rahimallah sebagaimana yang dikisahkan kepada kita dari asal tidak kita atau yang kita baca dari buku-buku kita sering mencontohkan salah seorang penuntut ilmu yang Masya Allah dari sisi hafalan hafalan Al-Quran banyak maklumatnya dan seterusnya ketika naam tergoda dengan uh, teman jelek ya uturat atau yang semisalnya sehingga barakallahu maklumatnya dan yang lainnya tidak terlihat lagi semangat dia dalam menuntut ilmu syar'i atau contoh-contoh yang lainnya barakallahu ketika dia berteman dengan teman yang jelek misalnya sahibu dunia atau teman yang kurang memperhatikan ilmu agama maka terbawa naam barakallahu lambat laun dia malas atau futur dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kelima adalah as minasyaiton. Subhat kerancuan yang dibisikkan setan kepada seseorang. Ini di antara sebab yang membuat seseorang futur dalam menuntut ilmu syar'i. Apa sih yang kamu dapatkan Ketika kamu menuntut ilmu syari, sudah berapa tahun kamu ngaji di sini Sudah berapa tahun kamu ngaji di sana dan di sini? Apa dapatnya? Kayaknya nggak dapat apa-apa. Dibisikkan setan, nggak dapat apa-apa. Atau subhat-subhat yang lain yang dihembuskan oleh syaitan sehingga dia meninggalkan menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang keenam al-kibru. Al-kibru huwa gomtunasi wabatarul wa batarul yaitu merendahkan manusia dan menorak kebenaran. Ini di antara sebab barakallahu fikum yang menyebab seseorang malas putus dalam menuntut ilmu syar'i. Al-kibr, merendahkan manusia. Siapa sih itu ustaznya? Ana lebih baik. Ya, masa ustaz kayak begitu misalnya. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih baik dalam masalah akidahnya, dalam masalah ahlaknya, merasa dirinya lebih banyak maklumat ilmunya dan seterusnya ada. Misalnya seorang ustaz namanya manusia, tentu punya kekurangan, barakallahu fikum, mempunyai kekurangan, mempunyai setiap orang bisa menilai orang tersebut. Ketika dia melihat ada sebuah kekurangan, dia merasa dirinya lebih baik daripada ustaznya. Dia merasa dirinya lebih mulia daripada ustaznya. Akhirnya dengan sebab ini meninggalkan menuntut ilmu syar'i. Tidaklah dia duduk di majelis ilmu kecuali setahun sekali. Doro nasional. Itu pun duduknya di paling belakang. Nah, itu pun setengah waktunya kadang melihat dagangan. Setengah lagi jajan. Karena banyak godaannya, jajannya enak-enak. Maklum misalnya dari daerah ke kota, dari kota ke daerah jajannya murah-murah, yang dari daerah ke kota jajannya enak, tergoda. Barang. Karena melihat hausat ini, hausat itu. Itu al kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh Kemudian yang ketujuh adalah hubud dunia, cinta dunia. Ini diantara sebab barahalafikum yang menghalangi seseorang untuk atau membuat futur balas seseorang untuk menuntut ilmu syar'i. Wallahu taala alam bisawab itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini barakallahu fikum kurang lebihnya mohon maaf karena hanya barakallahu fikum eh, menggantikan insyaallah sesi yang kedua Ustadz Muhammad hafidzallah beliau sudah datang Barakallahu fikum. Cukup sekian insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu